Gus bawa wong Lampung ya <laughs> iso ngomong Lampung kok. Isa kuwi mungkin mau nyak go mengan kudai ayo nguntal. <laughs> Tapi kalau bahasa tetap saya akui yang paling kaya sedunia bahasa apa? Jawa. Orang mungkin bahasa Lampung ngalahke bahasa Jawa. kok katanya loh ya. Orang mungkin bahasa Indonesia ngalahke bahasa Jawa. Banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih, nguyuh hanyang-hanyangan. Orang Orang apa bahasa Indonesia ini kuyuh anyang-anyangan pak orang ono masuk kencing tawar menawar orang. nguyuh hanya nganyangan ki bahasa Indonesia nih kencing makcrit makcrit lu tenan aku bingung bahasa Arab karo bahasa Jawa sugih Jawa mangan ki bahasa Arab e mung siji akala kulu kulu bahasa Jawa nih mbok sepuluh honor e dahar ya urung sing sabar bro masa urung-urung badok dahar nedi mangan madiang maam nguntal badok gaglek nyekek nutul nyosor ah sewelas pak sinten menikah gus baweh kali sinten kali para kiai nembi nopo dahar sapa kae fatoni nembi ngopo gaglek umpamane ngono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin para masajid para kiai ibu-ibu nyai para habaib para sepuh bini sepuh wabil sahibul mahat cek Uki, dalu menikah dipun rawi kali ibu yang saya cintai ibunya nyai Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin. Sudah dalu Ibu. Poro Gus-gus engkang sami rawuh dan Gus bawah. Poro pejabat engkang kesambun kersa dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan Bapak Ibu Wimbo Utekoto Sebelum dahulu mak Anak yang ganteng nih, Oke sahabat Ansor Banser yang saya cintai Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian haflah akhirusana madrasah diniyah Darussalam rahimakumullah jika teman membuatmu kecewa jika pasangan membuatmu terluka yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta Masih ingat cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi saya minta mbak-mbak dan ibu-ibu jangan ke kolam renang. Karena kata pejabat KPAI bisa mengakibatkan kehamilan pendapat yang sangat sangat luar biasa makanya saya pesan ibu-ibu kalau ke sawah banjir tolong minum pil KB dulu saya khawatir bisa matang banser jangan berenang di pantai nanti ubur-uburnya matang saya ketika mendengar berita itu saya langsung syuting YouTube sama Mas Deddy Corbuzier saya sampaikan cowok itu 80% kalau renang manuke kisut jadi nggak mungkin Bapak Ibu rahimakumullah Saya bersyukur malam hari ini kembali bisa hadir di daerah Wai Jepara, tepatnya di apa ini caka apa ini beraja saka yuk ya, sedalan elek lah pokoknya oh, ada Pak Bupati di sini halo bro nggak kelihatan tadi saya tadi baru bangun tidur soalnya gue ngobrol ini oh. saya itu capek banget tadi baru buka puasa di mobil tidur ya semua yang pernah impak kenapa nih kopi bukan kopi susu nah, kalau kopi susu itu membingungkan kopi ini ngajak melek susu ini ngajak tuh Bupati nggak kelihatan ya. Iya. Oh, Bupati akhirnya bagus sih. Kalau saya terawang kayaknya itu batu nisan ya Pak ya. Saya bersyukur malam hari ini bisa hadir di Wai Jepara. Walaupun badan saya super capek, tapi kalau kemudian kita niati karena rasa cinta kita insya Allah sesuatu yang kelihatan tidak mungkin akan menjadi mungkin amin maka siapapun malam hari ini yang hadir karena cintanya kepada Allah saya doakan mudah-mudahan Allah mencintai kita siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulullah mudah-mudahan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita amin Ibu bapak rahimakumullah Saya sering ditanya Bagaimana cara mendapatkan kemasyuran Mumpung ini di pondok Dan namanya madrasah diniyah Saya mau ngomong Karena sekarang banyak orang NO kehilangan identitas ke NO-nya Tapi nggak sadar Contoh Kenapa saya bilang ini madrasah diniyah bagus karena Madin itu tinggalan kakek moyang kiai-kiai kita. Sementara sekarang banyak orang NU justru mengganti madrasah diniyah dengan TPA. TPA itu awal mula bahasa yang disampaikan oleh kawan-kawan PKS. Kemudian dibesarkan oleh teman-teman Muhammadiyah. Banyak orang yang ngaku NU tapi lupa dengan NU-nya kehilangan jati diri NU NO, tapi tidak sadar itu namanya MTS murtad tanpa sadar kehilangan identitas NU NO, tapi orang paham maka ini senang ya bahasanya tetap madrasah diniyah di perkotaan bahkan di pedesaan sekarang madrasah diniyah sudah diganti TPA tempat pembuangan akhir dan bahkan yang membuat TPA ini orang NU saya bilang apakah Gus Miftah anti TPA tidak Fasta Bikul khairat itu bukan satu posisi untuk direbutkan banyak orang jadi pemilihan bupati itu bukan Fasta Bikul khairat karena itu satu kursi direbutkan banyak orang tapi Fasta Bikul khairat itu apa? menjadi yang terbaik di posisi masing-masing jadi bupati jadi bupati yang baik kiai-kiai yang baik, tukang shopping tukang shopping yang baik. Bila lampumu mau urut ke ya kena mataku kowe bosok tak kandhani. Meripat iya bereng kok goblok, goblok. Lampunya patah ini. Eh, lampumu lo patah patenono. Rai kok di niri iki lho. Kuwi jenenge makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan tukang syutingnya pekok. Iya gue lho namanya. Lu di center Ini ini lah yang mesti kita Tolong mbak-mbak jangan pernah menikah dengan tukang syuting. Kenapa? Dijamin nggak bakal diapa-apain mau diinceng. Menikahlah dengan banser saja. Banser kalau bersatu. Amin ya Allah cangkem. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Saya kasih contoh betapa kemudian orang NU NO itu banyak kehilangan identitas ke NU-nya tapi tidak sadar. Padahal dalil yang sering digunakan oleh kawan-kawan NU NO itu apa? al muhafadzatu alal qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Dan isu ini besok akan saya bawa ke Muktamar NU NO, yang insya Allah akan berlangsung di Provinsi Lampung. Contoh, identitas keilmuan hilang tapi tidak sadar madrasah dunia diganti TPA kuwi bahasane mbah mbah mumbien ya orang ono TPA ini madrasah dunia ngajine yang langgar bar maghrib urung ono pelen ono sentir ublik dan saya adalah produk publik yang langgar madrasah diniyah ngajinya kita belum kenal ikro kenalnya apa? turutan betul? sekarang turutan lama-lama hilang diganti ikro saya tidak menyalahkan ikro tapi kalau orang NU NO menggunakan ikro itulah kemenangan orang Muhammadiyah atas orang NU NO. karena ikro itu resmi produknya orang Muhammadiyah yang dibuat oleh yang mulia, yang terhormat Kiai As'ad Umam, orang kota gede. Kita ngaku NU pakai ikro. Bukan kok saya nggak seneng dengan ikro, tapi orang Muhammadiyah menjajah orang NU, NU tidak kerasa. Tinggalan mbah-mbah dulu bukan ikro, tapi turutan. Metode ngajinya namanya al-Baghdadiyah. Kehebatan turutan di mana? Diajarkan kepada kita untuk melafalkan makhorijul huruf yang benar. Membaca huruf hijaiyah dengan benar bahkan mohon maaf dari gestur mimik pitch control itu kalau membaca turutan semuanya dibetulkan kalau ikro itu kan kelebihannya langsung dibaca abata saja haho kalau turutan enggak baca Dwi Jaya sampai benar saya dulu setahun bapak saya itu kalau mulai ngaji galak ngekel kite salah pok kalau sekarang wali murid salah pok, mesti lapor polisi, betul? Opo-opo lapor polisi, opo-opo lapor polisi. Aku gue ya lapor polisi yo. Ngopo amplopnya tipis. Pasalnya berapa? 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Alif sampai mimiknya diperhatikan tak tak oh, eh, anak sekarang nggak tahu loh sekarang abata saja haho dulu enggak begitu ini sudah benar baru dilanjutkan dieja alif fatkah a alif kasroh i alif doma u a i u sampai ndase melu munggah ngisor mudun ngono kok lho akhirnya dhuwur a i u lanjutkan tak fatah ta ha doma hu kaf domaku tahuku zaman dulu belum ada PLN ya Pak Bupati adanya apa ublek betul nggak pakai pen ublek begitu ublek minyak lampu nente Pak Kiai kirim surat ke wali santri tolong kasih bapak dibuka bapaknya suratnya sini om Pak Fakah Pak Ya Fakah Ya Ro Fakah Ro ya ro cuman dia tenang kayak kayak delala bapaknya air, duit peceklek tandur nen? le bapak orang kuat bayar suratnya kayak no pak kiai dibuka kiai ini suratnya sini opo sod vakah sobak vakah ba rok vakah ro sobaro kiai ini ngamuk bapakmu kurang ngajar kon bayar malah pak kiai kon sabar orang ngerti kiai ini mantan preman rambutnya gondrong hmm. suratnya kayak no bapakmu meneh dibuka bapaknya suratnya sini apa mem vakah ma tak fakah tamim domamu ngomong matamu diantar ngaji zaman biyen ki nyenengke Pak kula bar ngaji ngono turu langgar sampai subuh dikancani ublek, begitu tangi irunge ireng kabeh tak sing tua-tua kelingan iki mboten Gus Bawe iki kelingan aku biar ngono kuwi kok ireng kabeh tapi itu dahsyat dahsyat dan kita kehilangan itu nggak sadar pak sekarang cari kita turutan pun susah sing gampang ikro ngakune NO kehilangan identitas NO tapi nggak sadar saya pengen kemudian ada romantisme sejarah Bagaimana dulu kemudian orang bangga dengan langgarnya masing-masing, dengan dinia. Loh, aku ini iso tahlilan, so manakipan, solawatan berjanjian nih, produk langgar. Orang belajar, mau melu-melu bapakku. Bapakku mimpin tahlil, aku ngerokoki apal. Bapakku berjanjian aku neroke iso, manakipan aku neroke iso. Bila wong tua lagi lah iso ning masjid anaknya diajak. Biyen bapak salat ngimami kula playon untuk beduk. Suwe-suwe bapak jengkel tutuke beduk didelikke. Begitu bapak sujud aku mlebu sarunge bapak. Oh, iki tutuk beduke ning kene aku. Gede ora matamu <laughs> ya ora. Selalu ala Nabi Muhammad. Apalagi identitas NU yang mulai hilang tapi kita tidak sadar. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Uyo bosok meneh. Bahasa yang ditinggalkan oleh mbah kita itu bukan pembacaan kalimat thayyibah, tapi apa? tahlilan Napa beda Gus tahlilan karo pembacaan kalimat thayyibah beda. Lak tahlil kuwi mesti kalimat thayyibah, tapi lak kalimat thayyibah durung mesti tahlil. Kalau acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, langsung saya baca Pancasila. Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Siapa bilang Pancasila bukan kalimat toibah? Itu kalimat toibah, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh itu kalimat toibah. Bahasanya Mbah Mundian nih, ya, tahlilan. Sekarang diganti dengan pembacaan kalimat toibah. Sehingga banyak orang mengatakan tahlil ento, tahlilan rainto, yasin boleh, yasinan gak boleh, solawat boleh, solawatan gak boleh. Ya lucu meneh. Apa bedanya solawat karo solawatan? solawat ki durung diwaca la wis diwaca jenenge solawatan yasin ki durung diwaca la wis diwaca jenenge yasinan mosok mung gara-garaan ra oleh katok oleh katokan ra oleh sarung oleh sarungan ra oleh ya gondal gandul kotang oleh kotangan Ya kewer-kewer Tapi ini kan ini hermeneutika bahasa Jawa nih. Wong Jawa ki lak mateni en rapi, Pak. Lak iki bener e, ana bener lak sing Contohnya warek ki api, kewareken ora Betul? Lemu api, kelemon rapi. Uh, ilmu lemune ya Allah. Nanti lungguhe tasbih akhir ya. ora apa-apa pak lak sampean dasar lemu jawaban ora apa-apa aku lemu mergo mangan sego daripada kowe guru gaweane mangan kanca iya kalau wong Jawa niku jika filosofi Quran innallaha la yuhibbul musrifin itu larinya ke berlebih-lebihan lemu api kelemon rapi sugih api kesugihan rapi gondrong api kegondrongan rapi kan aku pas pesek api kepesean rapi mancung api kemancungan rapi ngajeng api oh, no. rapi Coba jangan dirubah bahasanya tetap tahlilan. Coba di mana-mana, Neng kampungmu saya kok ono jeneng TPA, pelang aku NU dirubah, tetap madrasah diniyah. Kita berlomba dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan identitasnya, NU dengan identitasnya. Setuju? Saya ini lagi berpikir keras, Gus. Bagaimana kemudian muktamar NU betul-betul bisa mandiri? Kulo niku usul karo Pak Sekjen PBNU survei terakhir lembaga survei Indonesia berapa jumlah warga NU di Indonesia umat Islam di Indonesia itu 85% dari 260 juta 85 persennya berarti berapa Pak? Sekitar 220 juta Orang NO jumlahnya hari ini berapa? 49,5 persen Itu berarti hampir dengan catatan 110 juta Muhammadiyah berapa? Gak ada 10 persennya NU, hanya 4,9 persen. Sing ini demo nih Jakarta kayak biro 0, sekian persen. Sing dide dide aksi bela tauhid demo, aksi bela nabi demo, aksi bela Quran demo. Itu jumlahnya hanya 0, sekian persen. Sementara sing kaya awake dhewe aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi solawatan aksi bela negara istighosahan aksi bela ulama manakiban aksi bela Quran semaan aksi bela ilmu sorokan aksi bela santri putri ya lamaran ya sembilan jumlahnya 49,5 persen bila mbak-mbak lono cowok seneng terkatakan kepada cowokmu kalau kamu cinta sama aku lakukan satu di antara dua halalkan atau tinggalkan ngono gue malah nyah nyoh tahu yo ya tahu bawan yo ya bawan ayu yo ya ayu tapi jangan murahan iya sorry ya mbak ya aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret maksudnya pak berdekatan tapi nggak pernah jadian iya codot codot bucin mbahmu Tawang NU kehilangan identitasnya kok radong. Saya bilang, ini muktamar di Lampung harus menjadi momentum kebangkitan Nahdlatul Ulama. Coba kalau mikir ngeten Gus Bawen. Lah jumlah warga NU itu 100 juta ya. Kita ngambil satu persennya saja, eh, satu persennya saja, satu juta orang kalau biaya muktamar NU itu habis 500 miliar, katakanlah di Lampung besok itu. Saya pengen punya gerakan satu juta orang dari 100 juta orang yang ada di Indonesia yang ngaku NU itu, satu juta orang diantaranya per orang nyumbang satu juta. Itu sudah ketemu uang berapa? Satu triliun, Pak. Mosok dari 100 juta orang gak ada satu juta orang yang mau nyumbang NU per orang satu juta. Saiki ngene, aku mung takon iki mung entok-entok ae. Ja. Sing ning dhuwur panggung yo kabeh diangkat tangan. Wong sakmene mbane iki umpama Gus Miftah galang dana untuk NO per orang 1 juta sing wani ngacung angkat tangan. Sing ning panggung angkatan, ayo. Bupati ini rawani sejuta. Kok keremen bupati ini? Kan nggak mungkin, Pak. 100 juta orang yang ada di Indonesia sing ngaku NO nggak mau nyumbang untuk No 1 juta diantaranya 1 juta rupiah gue bisa triliun kita nggak butuh bantuan dari pemerintah cukup warga No membiayai muktamar itu baru No yang luar biasa betul saya tadi ngobrol sama teman-teman PCNO Lampung Tengah Lampung Tengah ada berapa MEC 29 Gus bisa enggak satu MPD e 10 juta, cari 10 orang di kecamatan kamu. Bisa Gus, 290 juta. Besok dipasrahkan di kantor PBNU tak kancani, tak teleponnya Pak Ketua Umum. Ben dari contoh nasional. Sehingga apa? Kita nggak perlu bantuan dari siapapun. Diragati sendiri oleh orang-orang NU gagah. Tadi wong NU kok nyelek kutis. Melo NU gagah ngono lho Pak Bupati. ini lho buang ojo ini Pak, ngene. Maka kalau saya dibilang kiai kok parlente, kudu parlente kok. lu yo semua apik sing Pak Bupati Tapi nek dikai Pak Bupati aku yo gelem. Wong aku yurung tau dikai kok. Padune ngarep matamu ya ora. Ini menengok raudon urun cerewet. apa mau tahlilan diganti pembacaan kalimah thayyibah apa meneh ana meneh sing lucu ziarah kubur nah saya kok reko-reko diganti apa wisata religi halah halah halah wong Jeporo wisata religi tidak pun ibu wisata religi cin halah halah jenenge apa ziarah kubur nanti ziarah kubur masa kowe sowan makame Mbak Yai Sade kok wisata religi ora pantas tetap saja menggunakan bahasa ziarah kubur kuayane sowan Gus Dur kok wisata religi begitu mulai ketemu bojone assalamualaikum papa hala. mama dari mana wisata religi mama tungkae meletek meletek model Assalamualaikum mamah, iya papa. Mamah kemana? Pandur papa. Menjijikan. Pada karo setengah kayak wis tua di babek ping. Gila nih. Jangan-jangan saya pakai yoping. Ya, Salam ala Nabi Muhammad. Sing terakhir, sing sering saya sampaikan itu apa? solawatan. Sekarang bahasanya diganti lagi, Pak. Apa? We, uh, seni musik religi. Halalah. Ya sudah, bahasanya mbah Mumbian ini solawatan, hadrawan, simtu duroran, berjanjenan, malam Senin menyambut hari kelahiran kanjeng Nabi ning langgar ning masjid Hadirilan. Hamdirillahumma qabrahul karim biar sadihim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali itu dipertahankan wong beraja saka umpamane ra iso ngono ki ra fase-fase banget ya ora apa-apa sing maca mbok-mbok kene ngotrilahumma qabrahu karim biarping sadihim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih ngatire jadi ngetrit serap apa cangkem abadadi ulim la anismi anismidatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati alama ma ana lara wong desa. Ngabot dadi ngulengi mlang amis mintati ngalia. Allah. Rapo kok cangkem desa kok. Mustati rong paedol di ngalama anala wa aula. Ya Allah. Lah cangkem desa rapo apa? Kon fase yo ra iso. Aku kene Jawa ketemu wong ngimami traweh lo gati Jawa. bar Fatihah waduha waduh ciloko ya kamu aku bar Fatihah biasanya mengkuluh karo salamun lho lah iki waduha ternyata saya ditipu Pak Bupati yang dibaca dua ayat tok Bismillahirrahmanirrahim waduha walaili idza sajja Allahu akbar aku bengok cocok lah ya apa-apa tuh maca surat bar Fatihah hukumnya apa? Ha sunah. mantu maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar oleh kok. Sing ora oleh iki maca surat tapi ora maca Fatihah. Kuwi ana critane Wonogiri Pak Jumatan. Uh, oh, imamnya PD. Maju tengok ke belakang sambil subuh wa bisalah wah Wa ya sini ana kuwi ra aku ning Jakarta lagi imame dhewe makmume aku dhewe imame ya gaya sawu suhu bakum bis salat matane kita tak luruske karo sapa sing kurang ajar santriku Pak Bupati Jumatan bar komat mulih ah, atakoni kowe ngopo ora Jumatan wanjine salat kok malah mulih imame galak ya galak galak Wow, saat dirinya sholat imame ngendikan sing nggawa HP pateni aku lo mulih lah aku lo nggawa HP daripada dipateni goblok goblok sing diapateni iki HP-mu Lho saiki wong kata salah paham. Ayo ana wong Jepara mangkat ning Jakarta. Ning Jakarta kere, ternyata tak selidiki sing salah mbokne. Gara-gara matur karo mbokne Bu, kula jeng mangkat ning Jakarta dan nggih. Ya oleh tak dongake muga-muga ning Jakarta rono apa-apa. sampai Jakarta rain ke opo You Pak Bupati lah pengen ramati mati gampang. Gawe yo KTP seumur hidup. Soalnya ramati mati pak. Pengen tambah dasar nek gampang Pak Bupati. Dadi wong budek. Wong budek niku ora bakal mati. Soalnya orang tahu tau krungu celup yang maha kuasa. Bupati ini batin, dia ini asli. Yo selawatan di sini yo ini kulon nerangke telung perkara mau. Aku ngerti jolok infat to. Allah, wis rasa aku sih ngerti. Aku ki makrifat bangsa menunggui. Lah tenan Gus, yun barokah, wausan selawat. Bupati nyumbang banyak. Iya. Aku kok rata mau sumbangi piye to, Bu? woi kenal aku suwe ora tau ngamplopi. Bupati nyumbang banyak. Kemuka, oh Bupati nyumbang yang banyak terus kamu goblok kok gue kok. Hmm. Lagi Bupati nyumbang yang banyak, tak pikir wis nyumbang urung toh. nah dompetnya tipis ini lah hilang. aku curigai nembe pengajian kamu bengi kotak infak gege nyangoni aku ngenteni kotak infak gila cilok kata ini Yuk selawatan. Wonten bulan Recep menika enten pengendikan ingkang saya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadurunge selawatan, tolong tim infak siap-siap. Ya. Aja mabung dhisik. Hei, engko dhisik. Sabar. Sabar. Engko tak tak tak wene cara ben oleh duit. Oke. Okay. Ya Allah, saiki kau tak infaki modele besek ta. apa jenenge ning ini Oh, sangkek. Oh. Kowe menengon sini Rondo ngeyel. eh corona. Komunitas rondo mempesona. Iya. Aku ini sumu ya, e, Bro. wabot abot. Oh, ditali banser ki diwangi matamu, matamu iki loh aku ki sumu tak geser kok meneng wae aku ki sumu tak geser kok malah meneng wae banjere gak peka kaya ngono njaluk bojo ayu iki jomblo to ya sejomblo-jomblonya kamu saya doakan segera berakhir amin di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman kamu um, menang karbu meneng baik wonten bulan Rejab menika Kanjeng Nabi nate ngendikan ngeten sadurunge selawatan Ra'aitu Lailatal Mi'raj saya melihat pada malam Mi'raj Nahron sebuah sungai danau ma'uhu ahla minal asal yang airnya lebih manis dibandingkan madu apa luwih manis ditimbang madu Pak Bupati pengen tahu cara ngetes madu asli atau palsu gampang madu ditaruh di atas meja dirubung semut palsu madu dibakar kobong palsu madu dibawa pulang istrinya marah asli hmm. Gus Bawa ini namanya aku buat rabi meneh Gus. <laughs> Gus Bawa ora orang aku ho. Aku jadi ya pengen. tapi sorry ya saya cowok setia saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara oh. kenapa saya ngomong seperti itu karena di syuting kamera karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa istri betul itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan betul apa salah bu salah itulah cowok selalu salah di mata cewek Yowis, ya bahasanya tak ganti kesuksesan seorang suami pasti ada peran seorang istri betul artinya kalau suami tidak sukses berarti boleh ganti istri malah ganti suami ya wis tak ganti bahasannya. Ini seru monohi di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali iya kuwi yang paling bener jatuh no jatuh no ya Allah eh wong lanang tak kandani ojo sekali-kali kuwi di masalah karo wong wedok wong wedok ki kelemane siji terlalu banyak mengingat wong lanang kelemane yo ya siji terlalu cepat melupakan ya mila wong lanang duwe peribahasa apa lali rupane eling rasane iya kowe iki aja salah karo bojomu le sok duwe bojo kowe salah pisan 10 tahun bojomu kelingan terus apa meneh wong wedok seneng nganggo jilbab ping halah alah modar ora mungkin wong lanang iso menang debat ngapa wong wedok iso drewe wis apik tak kandani wong wedok dilawan tenan Pak Bupati aja duwe masalah karo wong wedok sing kurang ngajari tonggo kula mau bikin kopi rada bojone lunga ditelepon dik aku pengen bikin kopi iki ana kopi karo ana gulane gulane ning toples kuwi lho Mas ora ono ya kuwi toples sing tulisane uyah lah kowe iki kepiye to Bu Mosok gula kok mau tulis uyah ya padha karo jenengan Mas pas ning HP-mu Siti kok jenenge Ahmad tahu lah Bupati sering. Wa Air dari danau ini lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski. Lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu saya bertanya, ya Jibril liman hada, Bril. Ini sungai untuk siapa? Kola. Jibril menjawab, hada liman sholla alaika fi rojabah sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan roja di rumah no yuk selawatan yuk menjadi lagu lawas apa lagu anyar anyar durung dadi iki ono hadre apa orang ini di hadre oh orang ono hadre alah kere kere masa aku kan bunga-bunga dewe ini beneran gak ada hadrohnya di di ayo tim hadroh naik panggung orang bodak, badok gue dia masa aku naik panggung dewe rah hadrohan di bocah hadroh oh rano rawel wes ana selawat desa wae selawat desa wae mergo sing Selalu ala Nabi Muhammad. Niku tim kota infak, tulung kula njaluk duit ning jamaah sing telaten. Aja nganti ana sing kelewatan ya. Tegese telaten kuwi sing sabar. Tegese sadurunge diwenehi aja pindah. kau Oh denteni. Paham ra? Ayo Pak Bupati nyumbang sing oke, bila perlu sak dompete cemplunge. Oh, kowe kurang ajar kok. Delok kiai sangune infake 1000 tindak kebun binatang delok munyuk sangune satu satu berarti larang kiai napa munyuk munyuk jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk ayo ngomong-ngomong munyuk dialang saya kowe dalam tenang nyo aku nyumbang bisa dhewe rene delok hei kota infak hmm. ah, oh, kiai rasido kabeh matamu kowe mung sewu cerewet <laughs> oh, oh oh sing rupane kaya kotak nembak mau si <laughs> ro lu pa mo nem tu wolu songo sepuluh sebelas rolas telulas empat belas limolas nganti bupati ini luwih titik awas <laughs> oh ya ya Wee! muni kene wae. Kono saiki bupatine kono ora. Oh, rupamu ora. Bupatine rawane ngitu. <laughs> Ya wes rapopo di Tompo ditompo, wes. Makasih Pak Bupati ya. Yang untuk saya mana Pak? <laughs> Ayo, siap-siap mubeng. sedere kita sedoyo jalar estri anem lan tuwo anem lan mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lunga mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lunga salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ilingono yen bakal ketimbalan timbalan timbalane kang maha kuwasa orang gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa orang gelem mesti dipaksa salatullah على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Sanggangan diganti putih yen wis rodo papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa rodo papat rupa menungso tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamu sing duwe duit ra gelem nyumbang mung ana kupingmu yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis sing namu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bujur rebutan warisan salatullah salamullah ala ora bukti ini apa bakul helm. Senajan tuh helme oke lak mati ndase orang nganggo helm. Ono wong mati helman? Ora. Yen wis mati bondo ora melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Kuwi. Kula wis ngitung tanggal 29 Juni adalah masa berakhirnya idahnya bunga citra lestari bagus matamu Mila supaya sesuk lawake dhewe mati anak-anake gelem dongake, anak-anake tak dongake. Ya. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi ra tenanan mbok diamin ke ah, telat malaikatnya minggat sopan. diulangi ya diamin ke sing banter ya aja telat ya yang kompak ya prok prok prok jadi apa ulangi hmm. duwe mantu tentara polisi ya seneng. duwe mantu kiai kok ora seneng Pak duwe mantu polisi matanya mendelik mantu sapa polisi duwe mantu kowe medit hmm polisi ki penting mudin ra penting penting ana wong kawan, si pimpin polisi apa mudin mudin selamatan polisi apa mudin perkataan polisi apa mudin mudin polisi mati sih bungkus apa mudin mudin mati bungkus dhewe Besok <laughs> takoni, mantu apa? Mudin. Pekerjaan apa? Bungkus jenazah. Iso apa mudar tak bungkus saiki. Wah, kali banjur ki semangat susu pokoknya mbak-mbak kaya tau rabio karo banser katakan sama orang tua doakan ayah, doakan ibu relakan dia jadi imamku di bawah doamu juga restumu majulah ibadah istiqorohmu calonku jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan perdalamlah agama dan pendidikan jangan hiraukan godaan si setan kowe meneh doa yo doa yo terus doa singkirkan mantan mantan mantan kikislah habis semua para penggombal dan buaya wahai calon sang imam serbaguna di mana engkau berada ala rupong ini ki. Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban demi halalkan kau rela berkorban santai Wahai, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. belum belum belum, malah nangis. Tuku bawang kleru mrica, wis kebatu sayang mau dianggap kanca. Ah! Sakit malah nangis ciu yo ya ciu vodka yo ya vodka jadinya I love you kok meninggalkan luka iya yeah. loro hatiku ambiar ambiar ini apa no medot dia aku sebentar suwe-suwe belum Alah ya Allah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburya lah bosok bosok iki lak nyanyi kaya Gus Bawah ya, lho mlebu kamar ketemu bojone lagune wo cinta tak tepisakan cak bikin mlebu kamar sarungan Gus Bawah nyanyi tak kuwi iki aja godolanan Mergoteku saja di kendongan. Orang kaya bupati ini mlebu kamar malah ora karo karuan Jaina ora nudel ora bena nudel kerasa benar sing didudel dangak-dangak ayo diamin ke muka-muka anaknya dari kiai amin bojaji cilik diulang ngaji urung blok ngenteni aku mingkem kiai ngono lho mau telat iki kesusu suwe-suwe tak sikut lho Tulangi ya bareng-bareng ya yang kompak ya jangan telat ya jangan kesusu ya prok prok prok jadi apa Ora Pak Tarno mbahmu. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Apa kaya Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ila jenengan ra usah galom mlebuke anake teng dunia santai mawon mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin Pokoke Allah pengen ngangkat derajate kawula niki mesti agamane apik Kono wong agamane bosok oleh derajat pangkat ora suwe paling cekel KPK apa ora ning Lampung gudange akeh sak nggon gon KPK. Pak Bupati aja ngansi, rungokno kupingmu, aja. Aja selamat Pak Bupati. Oh, Lampung oke banget ya, Bro. Kalau Pak Bupati aja, Bro, mergo kowe kenal aku aja sampai mlebu penjara. Masa aku tidak awakmu penjara, Bro. Moga-moga Bupati ini selamat. Amin. Loh, aku lagi ngomong tok leh kalau muka-muka Pak Bupati ini selamat. Kula boleh aku kondo kewan sing mangan tanduran yang sama jenenge bajing. Tapi kalau pejabat nguntal duitnya rakyat jenenge Saya <laughs> ngomong mereka lah Pak Bupati bukan aku. Oke, insyaallah Bupati ini selamat. Amin. Apa ta kene? Ora konangan matamu ku sebut aku ngomong orang konangan. kita aku orang konangan. Dosa. Korelasi suku kadang merakonan, konang gue ini meneh malah sengit aku orang konangan gue menang, gue rasa melu-melu duit mental miskin tak terangin wow, wow, gue wis ngangkat derajatnya kau pulau ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman Kepercayaan itu harus ditumbuh kembangkan. Mila awakmu wacana kitab Ibnu asakan dari. Arih nafsaka minat tadi Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip ora sakakean ngatur. Wong urip wis ana ngatur, menungso sak madiyon nderek aturan melu sapa mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika percaya karo wong sing gawe sing gawe urip wong saiki lah boten karepe udu-udu pengen ndang penak uripe pengen ndang sukses pengen ndang sugih pengen cepet terkenal sak pituruti maka saya mencatat hari ini pengen jadi orang besar tuh biasanya caranya ada tiga yang satu silakan anda lakukan yang dua jangan delon telu delok drijiko aja mojok akeh mau pamer? Copot wae usin Eh? muka-muka ketinggalan tak nggo meneh. pengajian ngajen jelas kelangan nake Apa nih? Bu saya enak, oh, so enak aku rano diwenehi, gak ya mau. waton bupati ki gelem ngopeni rakyat pengajian karo aku sak nggon ra urusan sing penting rakyate makmur. Setuju? Mbok dalane dandani Pak Bupati. Aku mau mumet ya Pak Bupati lewat dalanmu. Ya Allah, sing separuh rusak, sing separuh rusak banget lho. Jadi aku ning Lampung ki numpak ya Allah ning dalan rasane kaya numpak perahu tanpa ombak, klutok klutok Saya itu pengajian, Pak, yang paling banyak pengalaman di Lampung pengajian di Kalimantan pesawat jadi oh. neng Palembang helikopter oh. Jakarta Ferrari neng Lampung genek ya Allah nah, neng Broto Senora jitu lo getek ya, getek getek getek getek getek getek getek tapi saya akui Lampung Timur itu persoalan jalan dibandingkan kabupaten lain hitungannya roto api roto lupa api ya roto lupa api roto api lumayan lah jalan-jalannya dibandingkan kabupaten yang lain aku mau lewat Lampung daerah lor lalu elek ya Allah supire ngamuk ini ki yang rusak dalan itu tergandengan dia salah sing rusak dalan kudu tergandengan tapi mobil mewah lah kok ngoten? oh. oh. Soale duit sing kudune nggih bangun dalan malah dikorupsi gitu ku mobil mewah. kok kowe mendas mungkin ngomong biasa wae to. Oh, fatoni. Kumis mungkin keroken. gue guyumu ben los ngono lho. Kok boten kumis kok fat. Lho dasar lah kumis ki sunahe dikerok to. Al al fitratu minal al khamsatu. Eh al fitratu satu, fitrah kono limo siji hitan, loro ngetok kuku telu nyabut dulu ketiga tadi bujumu mulai maco turu <clears throat> cabut kelek sunnah rasul hmm. sing nomor lima mengerok kumis kuwi sunnah dikerok orang mulu kuwi malah kaya lele nih fatoni. sing nomor lima mencukur bulu kemaluan kuwi fitrah Nih yo cukur dewe Pak Bupati. Aku malah yang salon. Badhe napa Pak Bupati? Cukur. Cukur apa? Mm -mm. Rebonding buatan kerimbat mawon. Lo itu itu hadis lo. ya, hadis lo Orang mengenai miftah lo itu hadis lo Mila kumis ki sunah dikrok. Mila kulo ratau kan kanggo kumis. Kula ngingu jenggot niku mergo bojo kula arepe turu seneng nyekel jenggot. Daripada nyekel jenggote wong liya. Moga-moga Pak Fatoni panjang umur. Itu wong sak donya mati Fatoni urip dhewe. wa qawama talabun anta talibu bi rabbi semuanya kalau dipasrahkan kepada Allah rasanya enteng tidak akan pernah terhenti betul lah orang saya ini kesusu orang gelem kerja moro-moro pengen mulia orang gelem usaha karena pengen sugih orang ngopo-ngopo karena pengen jadi bupati bawan ayo awak mungkin kerja ora gelem, usaha ora gawean yang tahu nulis status WA akan indah pada waktunya dan tanginya turumu miring obat udang diombe wong kerja orang gelem pengen sugih sama pundi Orang nalar jenengan nih. wong sing kerja wae kurang mesti sugih apa lah wong usahake mesti dadi urung mesti nyalon bupati mesti dadi bupati Orang. sertifikat wis kadung ning bank utange opeh gambar harus dipasang sak dalan-dalan yo ya ora dadi Allah durung ngersake aku kalau ada musim pilkada pilihan bupati ini momen ndas nanti duwe pelem boleh gambar calon bupati nandur wit kelapa boleh gambar calon bupati bahkan setan itu dulu mau song wit terjajah oleh gambarnya calon bupati bahkan setan ini gumun dulu gambarnya calak cangkeme merenges ra mingkem-mingkem Lho kok padha karo kae matane matane. Kae yo mrenges ki yo ngopo ngono Pokoke mbuh batine sapa sing penting kudu apik karo kiai, betul? Kiai mung dimanfaatke tok. Lara kenyang lon sowan. Begitu dadi minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku? yen arep masak sayur digoleki dhisik dhewe sayure mateng diguak dhisik dhewe kan danjo <laughs> aku kira seneng lak gawe-gawe NU dolanan tur wong NU dhewe niku lak kon akur angel sing salah sinten guru TK gara-gara mlebu TK diwenehi lagu judule balon kuada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dot aku tak takon ngopo kok sing bledos balon hijau. kamu kok hijau kuwi warnane NO milo wong NO kuwi kon nakur susah soale balone bledos kula ki lagu-lagune bocah tekar masuk seneng ono lagu sing ngerjani mbok ambilkan bulan bu goblok goblok lha wong bulan waduh lho kok jikoke serana ono meneh lagu po ame ame belalang gubu-gubu siang makan nasi kalau malam minum susu bilang ngapusi walang karo kupu-kupu ngendi yen awan mangan sego bengi ngombe susu walang kok cangkeme cengklak Terus niki dinyanyike cah cilik salah niku sing bener lagune bapak. Sing ngawan mangan sego bengi ngombe susu anake apa bapakne? Bapakne. Fatoni. Lagu aku lagu Lagune cah cilik niku Pak, sing tak senengi mung siji. Niki bener-bener ilmiah Pak. Nopo? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap niku sing paling ini milo jomblo rawane rabi kuwi kalah karo nyamuk nyamuk kuwi golek rezeki alatnya mung siji ilat eh cecak cecak niku golek rezeki alatnya mung ilat rezekine mabur punya sayap siapa nyamuk tapi keadilan Allah cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak nyamuk yang mendatangi cecak datang seekor nyamuk hab begitu nyamuk tekong ngung cecak melet duk duk duk ngomong persis kue urip kok Milo zaman kula biar ngelamar calon bojo kula ditolak, kula ngomong kali calon mertua "Hei, Pak, jenengan ngerti entong Uh, mertua kula kaget. "Apa hubungannya dengan entung?" Ya entung kene jero godhong gedang ora tau metu dibuka lemu ora ana entung kuru apa men entung kok setruk ora kuwi rezekine wis dijamin karo Gusti Allah masa banser jomblo rawane rabi mergo ora pekerjaan cemen cemen rungono kupingmu Wih, kacang kuwi gurih dikacangin perih. Iya. yo urip kok mung nguyuh tok eman-eman gon musuhan belum belum malah nyanyi lagu ini Gus Dur Uri ayu aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu ngawur iki iki bosok iki iki bosok iki ra duwe bojo iso amaran kok moro-moro sabunan iki lho bosok bosok sampe masa ra duwe bojo iso sabunan eh kok pas ya lamaran Moga-moga rapi. amin Mila jenengan bener nih tentang dunia ini bener. Man akhirat tahu wa aslah Allah dunyahu. Ojo kesusu, pakai proses. Maka kalau anda melihat orang sukses, jangan melihat apa yang dia punyai hari ini, tapi lihatlah prosesnya. Saya gue enak, ah, Gus minta kayak enak. sanggup gon kacane oke, diberi oke, jamaah oke. Aku biar kuliah ini rano cawe itu sih belum pacaran karo aku. Elek. Elek. Lancuk aku sing cakek Gus. sak kelas aku sing paling kere koncoku duwe motor aku ora duwe motor ora ana cah wedok sing gelem karo aku tapi aku ora ana ati sing liya ngekos aku manggon ning masjid sing liya pacaran aku nimpal apa ngepel wis ning masjid sing liya dolan aku ngurusi masjid ora urusan tapi aku ora cilik ati biyen cah wedok ora ana sing gelem karo aku saiki cah wedok kabeh delok aku Nah, pengajian kok masuk orang nyawang goblok hmm. nganti kowe ra ndelok aku tak dalili annadru ila wajil alim bahwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah wah wow. saya kalau ngaji sama PSK itu Pak Bupati memandang wajah kiai itu ibadah apa jawaban PSK beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dah kok iso ngeloni iya melayu aku aku langsung melayu golek nggon sing luwih apik untuk ceramah tak kira mbahmu Ini delokan prosese, aja mau delok sukses Oh, saya ingin penak kan dua ini dua ini dua Delokan prosesnya. Enggak ada orang mulia tanpa proses. Orang no mulia tanpa tirakat. Milo nopo kulo sampai dino kita sih gelem tirakat. Ijek gelem boson Dawud. Aku mau duwe cita-cita. Lah saiki aku dianggap sukses. Aku lali karo tirakat. Saya khawatir besok anak cucu saya enggak mendapatkan apapun. -apa. aku meyakini suksesku mergo tirakati wong tuwaku, mergo tirakati mbah-mbahku milo lah aku pengen anak tutuku sukses aku kudu tirakat milo kula niku nyuwun sewu senajan tong ben dina iso mangan enak kula batesi kula poso ndawuh kula pengen anak kudu kula jamaah sing melu ngaji kula santri sing teng pondok kula kabeh pikantuk kamulyan amin ora ana kok wong mulya tanpa tirakat betul apa bedane wong biyen karo wong saiki Wong biyen iku senengane nandur ora ngarep-ngarep munduh. Beda karo wong saiki, gaweane ngunduh ra gelem nandur. Wong biyen iku nandur kayu jati ra tau ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandur wit klopo ra tau ngarep-ngarep ngombe degan. Beda karo wong saiki, ora tau nandur kayu jati gaweane ngetok kayu jati. Ora tau nandur wit klopo gaweane ngombe degan. Aku. Ah, sing gaweane ngunduh rek gelem nandur kuwi ana telu siji maling loro pemborong telu codot mila kamu gelem ngunduh rek gelem nandur jangan-jangan kowe codot wis wis tak santet lho mila mang titipke pondok Orang hari ini bilang, "Alah, santri kisah sudah jadi apa?" <laughs> Salah kamu bilang santri jadi apa? Santri kisah jadi presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Ayo, jadi presiden santri. meripati reson dulu hati ini padang. Neng Indonesia sing meripati reson dulu hati ini padang dia ana loro, siji Gus Dur nomor si buta dari gua hantu. Awak ngerti si digendong si buta dari gua hantu kan siapa? Fatoni. Oh ketek deh guys, sorry, sorry. Santri saja jadi wakil presiden, contohnya siapa? Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden, santri. Milo ana wong kondo sing Kiai Ma'ruf Amin wis tuwa dadi wakil presiden mati diganti Ahok. Aku ah, adil karo Abah Ma'ruf. Pak Kiai, apa le? Ono isu. Katanya besok kalau Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden mati diganti Ahok apa jawaban Kiai Ma'ruf ya lah sing mati aku lah sing mati Jokowi aku presiden wah Kiai NU dilawan santri dadi wakil presiden santri sudah dadi wakil gubernur anu nih santri sudah dadi wakil gubernur Gus Yasin santri sudah dadi gubernur Khofifah santri sudah dadi Kiai Viral Gus Miftah semangat deh dari santri jangan meremehkan pada Semuanya ada prosesnya. Dan ternyata orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah siapa? Orang yang baik agamanya. Mayuridillah bi Saya tidak ngepal. Saya tidak mengatakan kamu gak usah kuliah. Aku kiyo kuliah, aku kiyo sarjana. Tapi ijazah kurang tahu tak cukup. Aku isin kuliah patang tahun gelar S.Ag. Sarjana gak gimana gitu. Hmm. Orang tak sikap saya meyakini uang kuwi mbah dadi apa wae lah agamane apik selamat. Dadi bupati agamane apik selamat. Dadi anggota DPR agamane apik selamat. Dadi banser agamane apik selamat. Banser agamane ra apik, nguyuh ra cepok. Kuwi sing ireng kuwi asline putih biyen. Kowe kuwi lho tengak-tengok. Delalah nguyuhe ning ngisor tiang listrik. Ora cewek tutul-tutulke tiang listrik. Delalah nyetrum. Lah dadi ireng ngene iki. pengalaman bangku aku di pengalaman ku siji pas arep sowan ibu-ibu ning Jabung kuwi aku numpak kapal feri merak Bangkauni nguyuh ning toilet ndelok rono banyu waduh mosok tak tutul-tutulke kaya caban serang tak enteni banyune ra metu akhirnya kula kelingan ngesaki sprit aku cewek nganggo sprit ya Allah rasane tengkrah untung ra gelegekan ngono bujuku takkan takon dirubung semut buatan bah matamu kuwi ya soalnya aku lagi wedi tenan nak nguyuh ora cewek kula wedi tenan aku siksa kubur sing paling abot iki salah siji wong nguyuh ora cewek mil hati-hati cewek uang lanang nak nguyuh kurang ajar malah jejer tuh dawaan bahkan ki walu ya lho nih aku ya tahu siapa bisa menjamin orang kuliah pasti mendapatkan pekerjaan yang enak Orang, ono ora konco aku kuwi lho kuliah yang teknologi nuklir saiki gawean apa tukang gawe mercon kalau mau gawe mercon ini Gus Bawae pinter imame traweh Allah. akbar pinter eh Kaya oh, lucu kaget kok sing cangkem. kaget ini jantung. Pak kaget aku. Sing mesake meneh. Bojo kula niku duwe tangga kuliah ning pertambangan. Geologi. Saiki pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Ya Allah. Nganti montone ditulisi sinitmu adalah rezekiku. Ya Allah. kowe lak dadi santri ora usah mikir uripmu asyaku fir rizqi asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Ayo, saya gitu hitungan matematika ini. Tak ada kali. Ibu-ibu seneng kalau ngatek apa nunggu. Itulah perempuan. dimana mana suka yang berdiri. Ngono oh, Fat. Kok jangan suka ragu Fat. Saya kira takon. Manusia hidup di dunia ini atas keinginan sendiri atau karena undangan Allah? Kowe iki urip mergo karepmu apa mergo karepe Gusti Allah? Lah Allah sing ngersake jenengan, sing tanggung jawab karo uripmu sapa? Allah. Padha karo kula diundang karo Gus Bawes selamatan. Jenengan lah diundang Gus Bawes selamatan ra usah repot-repot mikir berkat. Soalnya berkat urusane sing ngundang. Kewajibanmu mangkat lungguh mesti keduman asal lungguhe ra pindah-pindah. Lalu gue pindah-pindah ya mumet panitiane rono rene entuk entuk. Dijamin karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Santai wae. Milo pas kula ditolak kali marang kula sesuk anakku mau ragu mau pakani apa. Wah, aku nak suhe Pak ngono kupingku. wong rabi niku mbukake dalan loro, Pak. Apa kuwi siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Wah, gagah aku. Kuwi rungokno YouTuber wi rungokno youtuber ya rasa mepet-mepet baik mundur deh kenapa kamu saya suruh mundur cantiknya kelewatan iya kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu kalau jeruk itu mengandung nutrisi kamu mengandung anak kita iya mulai rasa turu dulu wae ayo selawatan dhisik ya ngono kiai selawatan hadroh ya Kering. Okay, eh kesel malah sana gaji mesti anak Eva Toni kau wis tengah tengah. Mang menit meneh ya? Eh? Aku mungkin ngaji jam loh, saya saiki setengah telu lho. Sangune kurangi matamu wis kelongkat mau ya goblok. Ayo selawatan dhisik. Sing e banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ireng. E. Ora apa-apa le, lek delok ireng. Putih belum tentu suci, betul? Hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan. Kain kiswah penggus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iya. Yeah. Tenang pikirmu. Neng gue bukan kiswah pembungkus Ka'bah tapi Hajar Aswad. tapi ra apa-apa. Ciri-ciri wong ahli sujud kuwi bathuke ireng. Jarene lho ya. Nah, iki lebih dari ahli sujud. Hmm. Irenge sak rata rai jene hmm. Shalli wa wal ali wal bimang wal ali wal ashab bimang bareng-bareng saben malam Jumat ahli Banjoro bai Balang kuukura mang Berapakah jumlah infak malam hari ini? Malam hari ini peruntuk perolehan kota infak 18 juta 355.500 rupiah. Pertanyaan Pertanyaanku sing infake 500 mau sapa? Jiji 500 iki Kere-kere itu Eh? tertanda fatoni kowe meneh fat fat fat kowe mangatus apa fat oh. lo kumismu lo keroen jangan Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu. Wis percaya mau. Sekarang pengen pengennya instan. Saya mencatat, saya iki Pak pengen terkenal, pengen cepat masyhur. Itu caranya nang telu. Sing loro aja mau lakoni, sing isi lakoni ini kemarin pas saya seminar bersama Menteri Perhubungan di Jakarta, Rakernis seluruh Indonesia dikumpulkan ke Jakarta, aku ngomong. Sekarang orang itu pengen jadi terkenal. Niku biasanya tiga perkara yang dia lakukan. Yang pertama, membuat masalah besar. Wow. Orang yang dulunya tidak dikenal ketika dia membuat masalah besar dikenal sama orang. Contoh, moro-moro ngedeke keraton dewi. Neng Purworejo kas keraton asu sejagat. Wow. Purworejo Rajanya namanya siapa? Raja Toto. Opo kuwi. Susul fatoni jadi raja tak kayak gelar KSM, Kiai Senggol Modot. Ini belum selesai muncul di Jawa Barat nopo Sunda Emperan. Eh, empire. Muncul lagi yang baru, King of the King. Ya Allah. Opo iki? Lah cah iki hmm, Lion King. Hmm, Raja singa. Hmm. Iki lungguh ngarepe kiai mok tongkake slonjorke ra sopan. Kowe ngaji kitab taklim karo Gus Baweh. Fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Kowe malah ngene lho. Mesti jomblo cah iki. Moga-moga gue mulai pengajian langsung rapi. Rondo anak lima langsung. Rapopo. Kula rapi karo rondo nyeneng kele ibarat numpak jalan ra perlu diajari melayu dhewe serantal. Sesuk bojomu insyaallah BPJS. Barisan para janda sosialita. Nomor loro, tadi membuat masalah besar. Nomor dua, melawan orang besar. Ini juga tren, Pak. Wow, oh, contoh Gus Nur ngonek ngonek ke Jokowi dulu orang nggak kenal dengan Gus Nur tapi nyuwun saya bu, gara-gara ngonek ngonek ke Jokowi Gus Nur jadi kondang wow, ini pengajian pingsan aplek ah, itu loh yang mengatakan saya mengatakan keluar dari NU NO. <laughs> cangkemmu melebu orang tahu kok metu hmm. sing bener melebu dhisik nembe metu urung melebu kok wes metu gue jenenge ejakulasi dini nah, nah, nah. Ngonek-ngoneknya Kiai Ma'ruf, Mahir tua Libi. Dulu orang nggak kenal Pak sama Mahir, tapi gara-gara ngonek ke Kiai Ma'ruf tua bangka nyalon wakil presiden, orang jadi tahu. Artinya apa Pak Bupati? Melawan orang besar. Kalau saya pribadi, saya sering ditanya sama wartawan, apa konsep Gus Miftah terhadap pemerintah hari ini? Sikap Gus Miftah terhadap pemerintah hari ini? Saya sebagaimana ajaran orang Nahdlatul Ulama Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton kita itu umat yang tengah-tengah tawasud wasatiyah moderat pemerintah benar tak dukung pemerintah salah tak kritik betul aku wani contoh wingi menteri hukum dan HAM membandingkan antara Menteng dengan Tanjung Priok dia mengatakan Tanjung Priok itu banyak orang keras dan rawan dengan kriminalitas saya jawab, Pak Menteri Anda salah. yang Instagram Instagramku. Keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Takon, tak takon saya. Sing maling duitnya rakyat yang gedung DPR kayak nyuwun saya. Kui wong keras apa wong halus? Wong halus. Manggone neng ruangan AC, bajune rapi nganggo dasi, tapi nguntal duitnya rakyat. Yang keras belum tentu kriminal. Urang mesti Senajan jantung oke, uang keras jadi kriminal. contohnya songkon jabung umpamane, umpamane. Oh, kan aku uang jabung. Aku ingin ngaji di Jakarta ketemu polisi takoni, "Gus, entah aslinya mana? Lampung. Lampungnya mana? Jabung." Masa jabung itu kan tempatnya maling, matamu ya ngono. yo jangan digubiahu ya. Ker. <laughs> Masa jabung gue nih maling kuwi saya kira Insya Allah. panggah ngawur saiki insyaallah luweh nemen nona tapi jangan dikebiau ya keras tidak identik dengan kriminalitas aku ki ketoknya raiku keras eh atiku lembut bodiku atletis hatiku teletabis le Bupati mawai rambu ini Hello Kitty sing maling duitnya rakyat ini wong alus orang wong keras aku ono sing kondo Gus mitu lah ngaji cangkeme kasar ora apa-apa kadang-kadang kasar iki penting tak takon keramik kamar mandi sing apik alus apa kasar ya kasar kamar mandi kok keramik halus kepleset pecah dasmu kok ngomong untuk keras berarti Gus minta kelas WC ora apa-apa ora ono WC loro wetengmu kok ngopo Atep iso wae jawab kok padake Kalau ketemu Pak Kiai Said, tapi pikir-pikir ya Gus ya, napa Kiai? Wong NU ini butuh kayak cangkemmu. Lah oh, oh, aku ngono. Kalau saya ditanya sama wartawan, kenapa pengajian Gus Miftah selalu dibuat menyenangkan? Saya ini survei ya. Orang yang datang ke tempat hiburan malam, ke karaoke, ke tempat lokalisasi, itu orang susah apa orang senang? Wih goblok kok. Hmm. Kae wong susah lho. Wong susah golek seneng. Lah wes seneng ra mungkin Rono Pak. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa Gus Miftah pengajiannya dibuat menyenangkan? Karena saya punya prinsip, lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Betul? Ah, Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Enggak Pak Badi di darah, Pak Badi Nyak go mengan kudai. Oh, isah. Wing apa? tampang <laughs> oh, bisa aku bisa aku bisa Wong jabung ngomong kampang ya fasih. Kan aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Tur maca kampang iku dengan aku ikhfa, kampang, ikhfa. cok bahasa Lampungnya apa Pak Bupati? Loh, aku aku tenang kita takon nih Kan mau mati orang Lampung tuh. Kalau kayak Danjok Jawa Timur tuh kalau bahasa Lampungnya apa, Pak? lo meratakan takon kancane gitu loh Apa, Pak? Lak misuwe wong Lampung selain kampang apa? Eh? Se Se kira lak mengko tuh Eh, se kira apa? Eh? sik kok anu ki anune sapa? Oh, ala cangkeme basa ki ya. Ya ora sing ngono kuwi. Mosok ya apa? Kaco. Ora apa meneh, guys. Angelmen bahasa Lampung. Lah di atine apa kuwi? Hah? Ke mana? Oh, ala digedhone. <laughs> Gus bawa wong Lampung ya, sing ngomong Lampung kok. Isa mungkin mau mau nyak go mengan kudai ayo nguntal. Tapi kalau bahasa tetap saya akui yang paling kaya sedunia bahasa apa? Jawa. Orang mungkin bahasa Lampung ngalahke bahasa Jawa. saya katanya loh ya. Orang mungkin bahasa Indonesia ngalahke bahasa Jawa. Banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih nguyuh hanyang-hanyangan orang. Orang. Apa bahasa Indonesia nih nguyuh hanyang-hanyangan Pak? Orang mosok kencing tawar menawar ora nguyuh anyang-anyangan ki bahasa Indonesia nih kencing makcrit makcrit lu tenan aku bingung bahasa Arab karo bahasa Jawa sugih ndi Jawa mangan ki bahasa Arab mung siji lho akala yakulu bahasa Jawa nih mbok 10 ono dahar Ya urung sing sabar, Bro. Masuk urung-urung badok. Dahan nedi mangan madiang maam menguntal badok gaglek nyekek nutul nyosor. Ah, sewelas Pak. Sinten menikah Gus Baweh kali sinten kali para kiai nembe nopo dahar. Sapa kae fatoni nembe ngopo gaglek umpamane mana? Hebatnya wong Jawa kuwi. Ya, Kita tak kandhane siji wae. Wong Inggris punya nyebut beras dari ditandur sampai jadi nasi namanya cuma satu. Apa? Rice. Lah wong Jawa ora. Ditandur sampai jadi sego jenenge beda. Sing ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya apa? Rice. Pari ana wae gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah mung siji tok jenenge apa? Las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggrisnya rice. beras kutul tugel jenenge apa menir bahasa inggrisnya rice beras dimasak jenenge sego bahasa inggrisnya rice sego dimasak gosong jenenge intip bahasa inggrisnya rice sego dimasak dawa jenenge lontong bahasa inggrisnya rice sego mung siji tok jenenge upel eh upong bahasa Inggrisnya res. sego wingi jenenge wadang bahasa Inggrisnya res. sego dipepe jenenge karak bahasa Inggrisnya res. sego digawe kerupuk jenenge puli bahasa Inggrisnya res. Jawa dilawan mulo ana wong Amerika apa wong Amerika wong Australia mampu Islam gonku disuguh macam-macam karo bojoku ra doyan bojoku jengkel kok masake telo godhoke telo, masake sayur bung. Doyan Pak cangkeme. Takon kula, "What is this?" Ini apa? Mumet dasku. Bung ki bahasa Inggris apa aku Langsung tak jawab, "This is a bung." Aku yang ngono. Aku ora ngerti bahasa Inggris Inggrisnya. Lah saya saiki apa bahasa Inggrisnya bung? Ora ana kok. Ah. Oh bahasa Inggris gampang kok. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketebuk. Hmm. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok ah, oklok. Hmm. Aku bahasa Inggrisnya I am. Cinta bahasa Inggrisnya love. Kamu you. Bahasa Inggrisnya mustahil. <laughs> Akhirnya dia takon meneh. What is this? Jawab this is a bomb. Takon, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Tak jawab, bong is the young bamboo. Aku yang ngono tau? Bong itu adalah bambu muda. malah jawab, amazing. Kenapa mister bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua? Nah. Arah mak pak Jangan melawan orang besar. Pemerintah baik, dukung, salah kritisi. Saya menempatkan diri seperti itu. Maka ketika ada orang bilang NO marah nggak dikasih menteri agama, urusannya apa? NO nggak pernah marah. Ada menteri agama NO ngaji, nggak punya menteri agama NO tetap ngaji. Santai wae bro, NO lebih besar daripada menteri agama, betul? Santai. Siapa bilang NO marah? Saya memahami NO hari ini hanya dianggap seperti ayam. Ayam itu menetas sendiri, bertelur sendiri Begitu punya telur digoreng yang dapat nama orang lain, telur mata sapi. Kenapa namanya bukan telur mata ayah Sing kerja NO, sing berjuang NO, sing dikei menteri wong liya. Telur mata sapi. Dan celakanya lagi apa? Ketika ada pesta, ayam sing dipotong. Tapi kiai-kiai NU tidak pernah patah hati. Kenapa? Karena NU tidak mengabdi kepada presiden tetapi mengabdi kepada NKRI. Kenapa? Presiden bisa diganti tetapi NKRI harga ngono fat rungokno kupingmu. Kowe guyu raiso iso kabotan kumis kok. Mila Pak Kiai nyuwun sewu, kita nggak perlu marah nggak punya menteri agama. Urusannya apa? Oh, menteri agamanya ini ya yurai iso ISIS malah dibalekke. Sing nentang pertama kali teng media sosial dan kulo Sampai saya diundang acaranya Karni Ilas eh, ILSI TV One, saya nggak mau. Lah ngapa? Dulu menjadi menteri pertama kali, orang pakai cadar, pakai jenggot, celana cingkrang dicurigai, katanya radikalis. Padahal belum tentu mereka radikalis. Saya ditelepon sama Karni Ilyas, apa pendapat Gus Mita Saya tidak setuju kalau orang pakai cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan sebagai radikalis. Walaupun saya juga tidak sependapat kalau cadar cingkrang jenggot dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Menurut saya radikal itu bukan penampilan tapi gagasan, ide pemikiran. Ini belum tentu radikal dicurigai. ISIS radikal. Paspor bakar, melawan negara mengatakan tauhid mau dikembalikan ke Indonesia bahkan mau dikasih pekerjaan. Eh, Pak Menteri, rungokno Wong beraja sakaki oke sing sik nganggur. Apa ora? Mbok kuwi dikai pekerjaan, data isi balik balekke. Betul? Goblok orang nambah-nambah. Santri iki lho kayak ana pekerjaan, aja ISIS. Betul Pak Bupati ya? Itu pakai nalar. Mereka itu pengen kembali ke Indonesia karena perjuangannya gagal, bukan karena tobat. Kaya ngono, mira jenenge ISIS, ikut sana ikut sini. Padha karo Pak Bupati ISIS. Ikatan suami istrinya satu. Aku yo ya, ho. Kan aku karo Bupati padha, kelasnya kaya tikus. Maksudnya apa? Mlebu metu lagi mung siji. Golek neh matamu, golek neh ngawur. Yo ya ora. Sing gelem aku yo ya Tapi kan aku bukan cowok sembarangan. Sorry ya mbak ya, kita beda pemikiran. Hmm. Kamu mikir aku, aku mikir Via Valen. Iya. Nah. Oh, BCL, BCL, BCL. Tanggal 29 Juni berakhir masa idahnya. Hmm. Tapi persoalannya aku karo BCL beda keyakinan. Aku yakin gelem BCL yakin ora gelem. aku mundur alam halan marga kowe ra gelem kelon kuwi lagune fatoni lha pak tentara kae beda lagune ngangsur alon-alon aku ngangsur alon alon marga sadar aku sapa dadi tentara gajine ra Milo mangan weh. Pak dan Ramil nih dan Ramil dan Dem Dure dan Rem Gus Miftah dan Jogjaran hmm. ono Pak dan Ramil lah ngerti aku malah kok Ramil gawe pengajian nih sing dudang Gus Baweh sing mimpin begitu <laughs> Gus Baweh mimpin kan Kodim teko Gus Baweh ini dungone apa ya Kodim ya Kodim ya Kodim dan Ramil lah nesu sing mengadakan panitiane kok Ramil kok disebut ya Kodim akhirnya dan ramil nyenggol Gus Balai Gus niki kok ramil dia pun diganti ya kok ramil ya kok lawa <laughs> itu yo ngaji alon alon aku ngaji alon alon margo sadar aku sopo santri sing nakal raiso opo Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa fatoni ho Tolong mulai fatoni dikawal ya. Hmm. Aku khawatir nyemplung neng kali. Ya. Ya, yes, semoga-moga Pak Fatoni mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Surga lo Fat, surga lo. Tapi kayak Fatoni insyaallah iki ning omah bojone galak gitu. <laughs> Tapi santai wae Fat, lak kowe duwe bojo ning omah galak insyaallah sesuk ning akhirat siksamu dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Amin. Loh, wong lanang ki di bojo galak bersyukur loh Pak. Waline Gusti Allah kira rata-rata bojone galak. Contohnya sapa? Umar bin Khattab. Wah, bojone galake ra umum. Milo yang jenengan bojone galak itu dua kemungkinan. Satu jenengan bakal diangkat jadi waline Gusti Allah kaya Umar bin Khattab atau kemungkinan kedua min alamatil setruk. Sing nomor telu, aku pengen kalian menjadi nomor tiga. Tadi yang pertama membuat masalah besar, yang kedua melawan orang besar, jadilah yang ketiga. Apa? Menyelesaikan masalah besar. Jadilah problem solver, bukan trouble maker. Itu yang dilakukan oleh banyak nabi. Nabi Dawud bisa jadi raja karena dia problem solver. Perang lawan raja Jalut. panglimanya waktu itu namanya Tolut. Sing mata ini Jalut sopo? dawuh pelinteng dasi mati jadi rojo oh, menyelesaikan masalah besar ngono oh, bro wirungokno kowe malah gawe masalah besar menghamili Denwatser ojo <laughs> pacaran kok nganggo seragam banser kan aku mau seneng ya dilamar kok dilamar wong yo dongake ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah wallahu Dan saya mohon maaf, dua kali menerima penghargaan. Yang pertama dari Santri of Year tahun 2019. Nomor dua Muslim Choice Award. Karena dianggap apa? Dianggap menyelesaikan masalah besar, memberikan kontribusi besar di dalam bidang dakwah. Kenapa? Dakwah yang selama ini hanya identik dengan orang baik, ternyata diterima di semua kalangan termasuk di lokalisasi, termasuk di klub malam, termasuk di karaoke, termasuk di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katorok dibuka, oke. Okay. Saya berharap dari Jepara ini akan lahir orang-orang yang menyelesaikan masalah besar. Amin. Besok akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Amin. Menjadi problem solver bukan trouble maker. Wis rampung jam telu. Aku sekarang semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sholawat khas Birobi. Yuk berdiri yuk. Alhamdulillah. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sholawat khas Birobi, mohon ikhlasnya saya minta fatihah, hadiah fatihah untuk istri saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya tuh dua Indonesia tanah airku tanah tumpah barokah donga saking Gus Baweh monggo Gus اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم بسلطان العلي القادر العزيز الكريم وولي الكلمة التامة وتأتي المستجابة نقل الحسن والحسين طول عمرنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Maus Al-Fatihah untuk Indonesia, wabil khusus untuk Muktamar NO besok di Lampung mudah-mudahan Allah beri kelancaran. Pas iya karena budua iya karena stain kita ulangi sebelas kali. Termasuk hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil iya karena arrahmanir dua, maliki karena Iyyaka na'budu karena iyyaka dua, Iyyaka karena wa iyyaka karena Iyyaka dua, iya karena stain. Ia karena kedua, ia karena stain. Ia karena kedua, ia karena stain. Ia karena kedua, ia karena stain. Ia karena kedua, ia karena stain. Ia karena kedua, ia karena stain. Ia karena kedua, ia karena Ia karena kedua, ia karena stain.